60 ya, Masya Allah Bab yang ke-60 Babu maja'a fi mungkiri al-qadari Bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir Tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla Jamaah sekalian Beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla Termasuk Rukun iman Yang keenam Rukun iman yang keenam Maka mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla Adalah termasuk kekafiran Termasuk kekafiran Mengingkari salah satu dari rukun iman Di dalam bab ini Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tiga hadis. Hadis yang pertama berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhumah Walladhi nafsu ibn Umar biyadih Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud kemudian emas itu dia infakkan di jalan Allah maka Allah tidak akan menerima sedekahnya tersebut sampai dia beriman kepada takdir Allah.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 Dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan awal beliau menyampaikan hadis ini ada kisahnya. Di dalam Sahih Muslim ada kisah yang melatar belakangi beliau menyampaikan hadis ini dan kata-kata yang beliau ucapkan sebelumnya. Imam Muslim menceritakan dari Yahya bin Ya'mar salah seorang ulama dari generasi tabi'in yang tinggal di kota Basrah. Beliau bercerita, "Kana awwala man qala fil qadr bil Basrah" Ma'badun Al-Juhani. Yang pertama tersesat dalam keimanan terhadap takdir di kota Basrah adalah Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Ini terjadi di akhir masa sahabat. Dan Nabi SAW di masa hidup beliau telah berbicara akan kemunculan golongan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qadariyatu majusu hadhil ummah." Qadariyah golongan yang mengingkari takdir adalah majusinya umat ini. Kenapa disamakan dengan majusi jemaah sekalian? Karena orang-orang majusi itu berkeyakinan cahaya yang menciptakan kebaikan dan kegelapan itulah yang menciptakan kejelekan. Dan orang-orang yang mengingkari takdir, keyakinan mereka adalah makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatan mereka. Makhluk itu bebas merdeka. Allah sama sekali tidak menakdirkan, tidak menciptakan dan tidak menentukan. Jadi ada kesamaan dengan qadariyah. Bahkan qadariyah ini afwan ada kesamaan dengan majusi. Bahkan majusi ini mereka beriman kepada dua Tuhan yaitu gelap dan cahaya. Sedangkan qadariyah seakan-akan seluruh makhluk masing-masing adalah Tuhan bagi dirinya sendiri karena bisa menentukan takdirnya sendiri. Iya. Jadi pertama muncul di Basra di akhir masa sahabat. Para sahabat yang sudah berumur di masa Nabi SAW sudah pada wafat. Yang tersisa tinggal sahabat-sahabat yang masih kecil di masa Nabi SAW, termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Kemudian kata Yahya bin Ya'mar, "Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamirain." Fakulna law ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Beliau juga salah seorang ulama dari generasi tabi'in. Kami berdua berangkat untuk menunaikan haji atau umrah. Kami juga berniat untuk bertemu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sehingga kami bisa bertanya kepada beliau tentang ucapan orang-orang yang mengingkari takdir ini. Jadi jemaah sekalian, ini sejak zaman dulu sudah seperti itu. Sejak masih zaman tabi'in, orang-orang berdatangan ke Makkah dan Madinah, ke Makkah sekaligus naik haji juga untuk menuntut ilmu kepada para ulama. Iya. Dan ini terus menjadi kebiasaan kaum muslimin sampai hari ini. Pergi ke Makkah dan Madinah untuk menuntut ilmu kepada para ulama. Bukan naik haji atau umroh saja. Dan ini termasuk kegiatan seperti ini para ulama sejak dulu termasuk berperan besar bagi kemerdekaan bangsa kita. Silakan baca sejarah-sejarah bangsa kita. Para pahlawan kita terilhami dari ilmu-ilmu yang diajarkan para ulama di kota Makkah dan Madinah ketika mereka pergi berhaji. Seperti tuanku Imam Bonjol. Walaupun yang pergi berhaji guru beliau. Ada guru-guru beliau pergi berhaji, kemudian tinggal lama di sana, belajar kepada para ulama, setelah pulang mereka mengajarkan kepada bangsa ini untuk bangkit berjihad melawan penjajah. Begitu pula di Ponegoro, pamannya Kiai Mojo. Pamannya itu 12 tahun. 12 tahun 8 tahun di Makkah, 4 tahun di Mesir. 12 tahun belajar. Ketika beliau pulang, beliau yang salah satu yang mengilhami perjuangan di Ponegoro. Sama dengan di India juga begitu. Penjajahan melawan Inggris juga diilhami oleh pelajaran-pelajaran para ulama di Makkah dan Madinah. Iya. Jadi ini sudah kebiasaan dari zaman tabi'in sampai hari ini. Kaum muslimin berdatangan ke Makkah dan Madinah untuk berjumpa dengan para ulama. Termasuk dalam kisah ini Kemudian kata beliau, "Fawufiqa lana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dakhilan al-masjidah." Maka kami pun berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ketika itu beliau sedang berjalan masuk masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Maka kami pun berjalan di samping beliau. Salah satunya di kanan, salah satunya di kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Maka aku pun mengira temanku ini akan mewakilkan kepadaku untuk menyampaikan apa kami hadapi di kota kami. Fakultu Aba Abdirrahman, innahu qad zaharana kibalana nasun. Lalu aku pun berkata, wahai Abu Abdirrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman Sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami sekelompok orang Jemaah sekalian coba perhatikan tentang sekelompok orang ini Yaqra'una quran wa yataqaffaruna ilma wa dzakara min sya'nihim Beliau ceritakan tentang mereka mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan punya semangat mengkaji ilmu. Wa min sya'nihim dan beliau menyebutkan semua kelebihan mereka. Menghafal Quran, menghafal hadis, rajin ibadah. Wa annahum yaz'umun an la qadara. Lalu terakhir barulah inti pertanyaan tentang sesuatu yang baru yang mereka munculkan. Hanya satu. Apa itu? Mereka mengklaim eh, atau berkeyakinan bahwasanya tidak ada takdir Allah. Wa annal amra unufun dan bahwasanya perkara-perkara yang terjadi itu unufun Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Jadi dengan segenap kelebihan mereka rajin belajar Quran, menghafal, belajar hadis, menghafal hadis, rajin ibadah, ada satu yang baru mereka munculkan. Satu saja, nggak banyak. Bahwa takdir itu tidak ada. Dan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Qala maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan penuh ketegasan. Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kalau nanti kalian pulang dan berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku kita nggak ada hubungan apa-apa. Artinya apa jemaah sekalian? Mereka bukan muslim. Dan Ibnu Umar tidak terpengaruh walaupun dia menceritakan mereka rajin membaca Quran, rajin ibadah, rajin menghafal. Maka jemaah sekalian di sini ada pelajaran bagi kita. Orang yang menghafal Quran, menghafal hadis bukan sebuah jaminan bahwa apa yang dia sampaikan kepada kita adalah benar. Bukan sebuah jaminan. Walaupun ucapannya dia dukung dengan ayat, dia dukung dengan hadis, belum tentu benar. Dan dia sampaikan dengan sempurna, tidak ada yang salah dalam hafalannya. Apa yang menjamin kebenaran jemaah sekalian? Yang menjaminnya adalah pemahaman yaitu mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Semuanya di neraka, artinya semuanya salah. Semuanya sesat. Hanya satu yang benar, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun banyak orang sekarang ketika melihat seorang dai, seorang pencerama, masya Allah, hafalannya luar biasa, langsung dia terpukau karena hafalannya luar biasa. Bahkan bukan hanya hafal ayatnya, nomor-nomornya, Sampai letaknya di halaman pun dia hafal. Langsung orang terpukau. Tapi kenyataannya, pendapat-pendapat yang dia sampaikan banyak bertentangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Maka jemaah sekalian ini nggak perlu kita heran. Dari dulu sudah ada seperti ini. Kenapa sekarang kita heran? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak tertipu. Walaupun sebelumnya mereka menceritakan bahwa orang-orang yang mengingkari takdir ini mereka rajin belajar ilmu, rajin menghafal dan mereka mengingkari takdir dengan dalil dengan ayat Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemahamannya mereka pahami sendiri. Mereka pahami sendiri. Jemaah sekalian, apakah masih ada golongan-golongan yang mengingkari takdir ini sampai hari ini jawabannya masih ada. Jawabannya masih ada sampai hari ini. Iya. Allah taala kita berikan contoh nanti. Ucapan-ucapan sebagian orang di zaman ini. Kemudian lanjutan ucapan Ibnu Umar. Nah, inilah yang disebutkan oleh penulis. Beliau bersumpah Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi Allah yang dengannya Abdullah ibn Umar bersumpah. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir Allah. Artinya mereka kafir. Bukan orang beriman. Sebanyak apapun yang mereka sedekahkan Allah tidak terima. Karena sedekah dari orang kafir dan bahkan semua amal ibadah mereka terhapus. Tertolak disebabkan kekafiran mereka sebagaimana juga dalam surat At-Taubah ayat ke-54 ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini menunjukkan menolak takdir, tidak beriman kepada takdir adalah termasuk kekafiran. Tsumma Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, haddathani abi Umar bin Khattab telah menyampaikan kepadaku ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah beliau sebutkan hadis Umar bin Khattab yang panjang nanti selengkapnya bisa dilihat di hadis Arba'in nomor 2 yaitu hadis Jibril. Inilah kisah yang melatar belakangi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis Jibril ini. Nanti dari Ibnu Umar barulah hadis ini tersebar. Setelah disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Hadis yang panjang intinya adalah pembahasan tentang rukun iman. Rukun Islam dan ihsan serta tanda-tanda kiamat. Namun yang menjadi pembahasan kita di sini adalah rukun iman yaitu rukun iman yang keenam beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka beliau menjawab dengan rukun iman yang enam. Padahal menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, sepakat ulama, iman itu mencakup seluruh amalan. Dan itu juga berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata beliau, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu bagian dari iman. Maksud malu di sini malu berbuat dosa atau malu berbuat hal yang tidak pantas menurut syariat. Bukan malu mengamalkan yang benar atau meninggalkan yang salah. Itu bukan malu namanya, tetapi kelemahan. Jadi kalau ada orang mau mengamalkan yang benar tapi malu sama orang, atau meninggalkan yang salah, malu juga sama teman-temannya. Itu bukan malu jemaah sekalian, pada hakikatnya itu adalah kelemahan dan sifat pengecut. Malu itu adalah malu melanggar syariat Allah, baik malu kepada Allah maupun malu kepada orang-orang yang beriman. Ini malu bagian dari iman. Intinya adalah iman itu mencakup seluruh amalan kita. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman itu mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh. Bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang iman oleh malaikat Jibril, beliau hanya menjawab enam. Karena enam ini adalah rukun iman yaitu iman yang paling wajib, yang paling di, yang paling tinggi. Iman yang paling tinggi. Rukun iman yang enam. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu faidah penting. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun iman, beliau bersabda, "Antuk mina, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Coba perhatikan jemaah sekalian, kalimat engkau beriman. Itu berapa kali tadi? Enggak perhatian ya. <laughs> Luput. Ya. Saya ulangi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Berapa kali? Hah? <laughs> Kok ada yang menjawab enam? Dua kali. Di awal dan akhir engkau beriman antuk minah. Yang pertama antuk minah, yang kedua watuk minah. Engkau beriman dua kali. Pada yang pertama, kemudian yang terakhir. Yang pertama itu sudah mencakup nomor 1 sampai 5. Seandainya Nabi SAW tidak menambahkan yang kedua, yaitu pada yang keenam, secara bahasa Arab sudah benar. Cukup yang pertama saja. Karena itu waw, waw atof. Mengandung makna seperti sebelumnya. Tapi Nabi di rukun iman yang keenam menyebutkan lagi watu mina apa rahasianya jemaah sekalian? Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi penekanan. Karena beliau telah diberikan wahyu oleh Allah akan ada yang mengingkari rukun iman yang keenam ini. Seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qadariyatu majusu hadhil ummah." Qadariyah itu adalah majusinya umat ini yaitu orang-orang yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Iya. Makanya mas sekalian, hadis ini terkandung padanya pelajaran penting kewajiban beriman kepada takdir Allah. Dan takdir Allah itu mencakup khairihi wa syarri, baiknya dan buruknya. Artinya apa? Segala kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah. Dan jemaah sekalian secara singkat, insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas lebih detail. Secara singkat, beriman kepada takdir Allah mencakup keimanan kepada empat perkara. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Maksudnya adalah mengimani bahwa segala sesuatunya Allah telah memiliki ilmunya. Sebelum terjadi, Allah sudah tahu segala sesuatunya secara global maupun secara terperinci. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Bahkan yang tidak akan pernah terjadi, seandainya terjadi Allah pun tahu bagaimana kejadiannya secara detail. Kemudian yang kedua, mengimani penulisan takdir yang telah Allah lakukan. Yaitu dalam hadis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Tidak tidak akan ada yang berubah dari penulisan Allah tersebut. Dan itulah yang disebut catatan dalam al lawhul Mahfuz di sebuah papan yang terjaga. Kemudian yang ketiga, mengimani kehendak Allah. Maksudnya adalah Masya Allahu kana wa malam yasha'lam yakun. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi kalau Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Segala sesuatunya ini terjadi kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengimani penciptaan Allah, yaitu mengimani segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Makhluk dan pergerakan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Sebutir pasir adalah ciptaan Allah. Pasir itu bergerak, ditiup angin. Angin itu ciptaan Allah, angin meniup pasir ciptaan Allah, pasir itu bergerak juga ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah tanpa pengecualian. Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi kita manusia adalah ciptaan Allah. Pergerakan kita, bicara kita, berkedipnya mata kita, bergeraknya rambut kita karena ditiup angin. Semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allahu khaliku kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Apa itu sesuatu? Segala sesuatu selain Allah makhluknya dan pergerakannya. Hanya saja pertanyaannya jemaah sekalian, kalau begitu, apakah makhluk itu punya kehendak, punya kemampuan memilih, ataukah hanya seperti wayang? Nggak punya kemampuan apa-apa. Maka jawabannya adalah, makhluk juga Allah berikan kehendak. Kalau kita tidak mengimani makhluk punya kehendak, punya kemampuan untuk berbuat, maka kita akan terjerumus pada golongan sesat yang kedua, namanya Al-Jabriyah. Al-Jabriyah itu berkeyakinan kalau begitu semua adalah takdir Allah dan makhluk tidak punya kemampuan apa-apa. Dan tujuan utama mereka adalah ketika makhluk berbuat dosa nggak boleh disalahkan. Karena alasan mereka kan sudah takdir Allah. Maka jemaah sekalian, ahlu sunnah di tengah-tengah antara qadariyah dan al-jabriyah ahlu sunnah mengimani segala sesuatunya adalah takdir Allah tidak ada satu kejadian pun walaupun hanya sebutir pasir yang bergerak di muka bumi ini kecuali itu takdir Allah tetapi ahlu sunnah juga mengimani manusia Allah berikan kemampuan untuk berkehendak minkum may dunia wa minkum mayuridul akhirah. Di antaranya firman Allah, di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Tapi jemaah sekalian, kehendak kita tidak keluar dari takdir Allah. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin siapa di antara kalian yang mau mengikuti jalan yang lurus. Jadi Allah berikan kemampuan kita mengikuti jalan yang lurus atau memilih jalan yang salah. Namun Allah menegaskan, "Wa ma tasyauna illa Allahu rabbul alamin." Tidaklah kamu berkehendak itu akan terjadi kecuali Allah Rabbul alamin juga menghendaki. Jadi ini jangan dipertentangkan antara keimanan kepada takdir Allah dan kepercayaan bahwa Allah juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah atau memilih apa yang mau dia lakukan. Itu semuanya ada kemampuan Allah berikan kepadanya tetapi apa yang dia pilih dan apa yang dia lakukan tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini jemaah sekalian penjelasan singkat tentang takdir InsyaAllah ta'ala kita akan bahas lebih detail Masih ada dua hadis lagi Di pertemuan yang akan datang Mungkin sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan Silakan. Baik. Jadi contoh ucapan orang zaman sekarang yang mengikuti pemahaman Al-Qadariyah. Ini sebenarnya saya punya tulisan makalah. Saya berikan satu contoh. Ini dikutip dari kitab Syakhsiyah Islamiyah halaman 96. Siapa penulisnya? Taqiyuddin An-Nabhani. Siapa dia? Pendiri Hizbut Tahrir. Pendiri Hizbut Tahrir. Dia mengatakan, Wa ma'nal iman bil qada' wal qadar khairuhuma wa syarruhuma khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala Arti beriman kepada qada dan qadar Baiknya dan buruknya berasal dari Allah Ta'ala Huwal iman bi annal af'al allati taqa'a minal insan Au alaihi jabran anhu Walakibala lahu bidaf'iha Maknanya adalah Beriman Bahwa Perbuatan-perbuatan hamba Yang terjadi atasnya yang tidak mungkin dia memilih. Maka itu adalah dari Allah. Dia tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Ya, Sampai di sini belum masalah. Wal khasiyat allati yuhdithuha fil asya' hiya min Allah Ta'ala wa laysat min al-abdi wa dakhala li 'abdi fiha. Begitu pula kejadian-kejadian khusus yang terjadi dalam perkara-perkara itu asalnya dari Allah, hamba tidak punya kemampuan padanya. Maksud mereka apa? Seperti kematian, jodoh, dan lain-lain. Itu takdir Allah. Rezeki dan lain-lain. Wabidzalika takhrujul af'al al-ikhtiyariyah an qada wal qadar. Nah, di sini yang menjadi masalah jemaah sekalian. Dengan begitu kata beliau, keluar dari pembahasan kodak dan kodar atau pembahasan takdir adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihan hamba. Yang merupakan pilihan hamba. Wadhalika li'anna hadhil af'al hasalat minal insan au alaihi bikhtiyarihi. Sebab perbuatan-perbuatan ini terjadi dari manusia dengan pilihannya sendiri. Jadi dia katakan perbuatan yang merupakan pilihan manusia itu bukan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada pengikutnya di Indonesia memberi kesimpulan. Memberi kesimpulan. Kata beliau, perbuatan manusia itu ada dua. Perbuatan yang menguasai manusia, baik yang menimpa dirinya maupun dari dirinya seperti kematian itu tadi. Yang kedua, perbuatan yang dikuasai oleh manusia, seperti mau beribadah atau tidak, mau makan atau tidak. Kata dia, kategori yang pertama inilah yang masuk dalam wilayah kodok, sedangkan kategori yang kedua tidak. Jadi, mereka berkeyakinan manusia itu bebas merdeka memilih sendiri, tidak ada campur tangan takdir Allah dan seorang dai terkenal di YouTube juga berkata begitu. Gak usah saya sebutkan namanya. Punya keyakinan yang sama. Dan jemaah sekalian, keyakinan mereka ini persis seperti keyakinannya Abu Jahal. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Ketika beliau menafsirkan surat At-Takwir ayat 28-29 Allah Azza wa Jalla berfirman liman syaa minkum ayyastaqim bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ucapan Abu Jahal tentang ayat ini ucapan Abu Jahal tentang ayat ini apa kata Abu Jahal Al-amru ilayna in syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Urusan ini kitalah yang melakukan. Suka-suka kita. Enggak ada takdir Allah. Kalau kita suka, kita menjadi lurus. Kalau kita suka, kita ikut jalan bengkok. Jalan yang salah. Fa'anzalallahu, maka turunlah ayat berikutnya. Jadi pertama turun ayat 28, setelah ucapan Abu Jahal, turun ayat berikutnya membantah Abu Jahal. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu mengikuti jalan yang lurus. Kamu tidak mungkin melakukannya kecuali kalau Allah Rabbul Alamin menghendaki. Jadi betul itu pilihan kita, tapi dia nggak akan keluar dari takdir Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi terjadi, kalau tidak maka tidak. Ya. Maka akidah seperti ini bertentangan dengan akidah Islam dan sesuai dengan akidahnya Abu Jahal. Iya. Sebagai penutup jemaah sekalian, berikut saya bacakan akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Kata beliau, "Inna masyiatal ibadi hiya ilallah ta'ala." Sesungguhnya kehendak para hamba kembali kepada Allah. Wala yasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah manusia berkehendak akan terlaksana kehendak mereka kecuali Rabbul Alamin menghendaki. Wa inna a'malan nas khalqun minallahi. Dan bahwasanya amalan-amalan manusia adalah ciptaan Allah. Fi'lun lil ibadi tapi itu juga dikatakan sebagai perbuatan hamba. Wa inal qadra khairahu wa syarrahu minallahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya takdir Allah baiknya dan buruknya itu berasal dari ketetapan Allah azza wa jalla. Jadi baik dan buruk dua-duanya adalah takdir Allah dan manusia Allah berikan kehendak tapi semua kehendak mereka sama sekali tidak keluar dari takdir Allah azza wa jalla. Ini Akidah Imam Syafi'i rahimahullah berbeda dengan akidah mereka. Ini contoh jamaah sekalian. Kelompok yang katanya mau menegakkan syariat Islam. Ini syariat Islam yang paling mendasar, akidah yang benar. Iya. Wallahu semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik.